سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Dan jin-jin itu menjadikan manusia bertambah sesat. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا Dan sesungguhnya mereka kalangan jin mengira, seperti kamu yang juga mengira, bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا Dan sesungguhnya kami kalangan jin telah mencoba mengetahui rahasia-rahasia langit. Maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا Dan sesungguhnya kami kalangan jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا Dan sesungguhnya kami jin-jin tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan menghendaki kebaikan bagi mereka. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا Dan sesungguhnya di antara kami jin-jin, ada yang soleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا Dan sesungguhnya kami kalangan jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Dan sesungguhnya ketika kami kalangan jin telah mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka dia tidak perlu takut merugi ataupun berdosa. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا Dan di antara kami kalangan jin, ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang berislam, maka mereka telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam itu, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Maka barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Dan sesungguhnya ketika Muhammad hamba kami berdiri menyembahnya, mereka jin-jin itu berdesakan mengurmuninya. Qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Allah dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapat azab neraka jahanam. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, atau Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga dari malaikat di depan dan di belakangnya. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhannya. sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.